Alhamdulillah Allah masih mempermudah langkah kaki kita, memperingan jalan kita dan yang lebih penting Allah masih melapangkan hati kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah kebaikan-kebaikan kita dan mengangkat derajat kita. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katiran kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi karakteristik orang-orang yang dicintai Allah. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini pertama kali saya ngisi di tempat ini, bersilaturahim di tempat yang baik ini dan mudah-mudahan saya dianggap keluarga dari masjid yang besar ini. Eh, para jamaah karakteristik orang-orang yang dicintai Allah. Sebelum kita tahu sifat-sifat, ciri-ciri, karakter-karakter orang yang dicintai Allah, maka kita harus tahu dulu apa sih keutamaan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita untuk menjadi kekasih Allah. Apa keutamaan dicintai Allah? Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala Iza ahabba abdan da'a Jibrila Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah Rasul Malaika, Raisul Malaika, ketuanya para malaikat. Malaikat yang paling istimewa. Di antara dalil bahwa Jibril adalah malaikat yang paling istimewa dalilnya adalah firman Allah tanazzalul malaikatu warruhu fiha pada malam Lailatul Qadar para malaikat akan turun dan Jibril pun akan turun Saya mau tanya. Disebutkan dalam ayat tersebut para malaikat turun, Jibril pun turun. Saya mau tanya, Jibril itu bagian dari malaikat apa tidak? Bagian. Tetapi dalam ayat ini Allah katakan para malaikat turun dan Jibril pun turun. Sekiranya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat itu turun, sebenarnya Jibril sudah masuk. Betul? Tapi Allah ingin mengabarkan bahwa Jibril ini lain daripada yang lain. Maka Allah katakan tanah tanazzalul malaikatu waruh. Ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Ini kata para ulama tafsir dzikrul khas ba'dal am menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Para malaikat umum. Setelah itu Allah menyebutkan malaikat Jibril khusus. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, kata para ulama itu menunjukkan pentingnya yang khusus. Berarti malaikat Jibril adalah malaikat yang paling istimewa di sisi Allah. Lah, Inna Allah Ta'ala idha ahabba abdan da'a Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah menyeru kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Fa'ahbibhu. Wahai Jibril, aku mencintai hamba ini, fulan. Aku mencintainya, fa'ahbibhu. Maka cintailah dia fayuhibbuhu Jibril maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut thumma yunadi fis samai kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit ya ahla samawati wahai penduduk langit Inna Allaha yuhibbu fulanan fa'akhibbuhu wahai seluruh penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai fulan hamba ini. Maka cintailah oleh kalian hamba ini karena Allah mencintai. Fayuhibbuhu ahlus sama maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah menjadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Maka nah, jadilah kekasih Allah. Jadilah orang yang dicintai Allah. Allah akan mencintai kita dan Allah memerintahkan malaikat Jibril mencintai kita dan penduduk langit akan mencintai kita dan kita akan diterima di muka bumi. Maka kita harus menjadi orang yang dicintai Allah. Kemudian selanjutnya bagaimana agar kita dicintai Allah? Bagaimana agar kita menjadi hamba yang dipilih untuk menjadi terkasih Allah? Apa saja ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Karakteristik orang yang dicintai Allah itu bagaimana? Yang pertama, karakteristik orang yang dicintai Allah yang pertama adalah yaitu orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Berlindung hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Mengeluhkan kesulitan hidupnya hanya kepada Allah. Tidak kepada makhluk. Jangan pernah mengeluhkan derita kita kepada makhluk. Karena makhluk tidak memahami kita. Karena makhluk tidak bisa mengangkat derita kita. Mengeluhlah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Bangunlah di malam hari. Mana dalilnya Ustadz bahwa orang yang bersandar bertawakal kepada Allah itu adalah termasuk orang yang dicintai Allah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 159. Fatawakkal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri, bersandar hanya kepada Saking cintanya Allah kepada orang yang bertawakal, jangan menyepelekan tawakal. Karena Kadang-kadang kita ini tawakal hanya di bibir. Jangan pernah menyepelekan tawakal. Karena saking istimewanya orang yang bertawakal bersandar kepada Allah hingga Allah berikan kepada orang ya orang yang tawakal yang tidak diberikan kepada selain orang yang tawakal. Tahukah Anda hadiah apa yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal? Apa Pak? Hadiah oh, hadiah apa yang Allah berikan kepada orang yang bersandar hanya kepada Allah? Apa kira-kira? Hmm? Masuk surga? Masuk surga apa enggak? Masuk surga? Tidak hanya masuk surga. Allah akan memasukkan orang yang bersandar hanya kepadanya masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Adakah hadiah dari Allah melebihi hadiah ini? Adakah pemberian Allah yang lebih dari pemberian ini? Tidak ada. Hanya orang yang bersandar yang mendapatkan. Saya bacakan sebuah hadis. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah bersabda. Uridat aliyal umamu. Aku ditampakkan kejadian pada hari kiamat. Faro'aitun nabiyya wa mahuru Saya melihat ada seorang nabi nanti di padang mahsyar berjalan hanya dengan beberapa pengikutnya saja. Wan nabiyya wa Ma'ahur rajul. Aku ditampakkan pada hari kiamat nanti ada seorang nabi yang berjalan dengan satu pengikutnya. Wan nabiyyu war dan aku melihat seorang nabi berjalan dengan dua pengikutnya. Wa ra'aitun laisa ma'hu ahadun. Dan aku melihat pada hari kiamat nanti ada nabi yang jalan sendirian, tidak punya pengikut. Sendiri nggak punya pengikut. Idrufi ali sawadun azimun. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang banyak sekali manusia. Aku mengira itu adalah umatku. Fakilali maka dikatakan kepadaku, Hada Musa." Ini adalah Musa dan umatnya bukan milikmu wahai Muhammad. Walakin undur ilal ufuk akan tetapi Muhammad lihatlah ke ufuk itu. Fanadortu ilal ufuk aku melihat ke ufuk. Faida sawadun azimun tiba aku tiba-tiba aku melihat ada sekelompok bukan sekelompok lagi ada rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Hadihi ummatuka. Ini umatmu wahai Muhammad. Berarti umatnya Nabi paling banyak apa paling sedikit? Ini adalah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum sab'un alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wal 'adzab. Di antara umatmu yang banyak itu wahai Muhammad ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, langsung masuk surga. 70 ribu orang. Setelah menyampaikan kata Rasulullah di antara umatku tadi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Rasulullah berdiri pulang ke rumahnya. Para sahabat bertanya-tanya. Ini siapa yang dimaksud Nabi kok belum selesai kok ditinggal pergi kita Saling bertanya-tanya sahabat ini. Ada yang menerka mungkin mereka itu adalah khusus para sahabat Nabi yang ikut perang bersama Nabi. Ada yang ber ada yang bertanya-tanya dan menerka mungkin yang dimaksud Nabi adalah orang-orang yang tidak sempat menjumpai masa jahiliyah. Para sahabat bertanya satu sama lain. Tiba-tiba Rasulullah datang. Jadi cara Nabi di antara cara Nabi untuk mengajarkan kepada muridnya adalah membiarkan muridnya bertanya-tanya dulu. Ketika Nabi datang, baru para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab?" Dijawab sama Rasul, "Humul ladhina La yastarkun Pertama, orang-orang yang tidak minta disuwuk. Orang-orang yang tidak minta dijampi. Orang-orang yang tidak minta dirukyah. Syaratnya ada empat. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. La yastarkun tidak minta disuwuk. Tidak minta dijampi. Tidak minta dirukyah. Yang nomor dua, wala yatatayyarun dan tidak merasa sial. Tidak khawatir ketiban apes kata orang Jawa. Gak rumongso apes. Kalau orang di tempat saya, Pak, di Lamongan, tidak ada orang menikahkan anaknya bulan selo, tidak ada. Tidak ada. Naib KUA itu nganggur kalau bulan selo. Di Lamongan tidak ada. Selo, seselani barang Allah. Tidak ada. Karena meyakini itu bulan sial. Kalau ada orang menikah pada bulan itu, maka mungkin rumah tangganya berantakan, anaknya akan mati, akan cekcok, rezekinya mampet. Khawatir sial, ini tidak boleh. Yang nomor tiga walayak tahun tidak berobat dengan kai dengan sundutan api panas. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu intinya nomor empat. Wala robbihim yatawakalun dan orang-orang yang bertawakal, berserah diri, bersandar, meminta keselamatan, minta kesembuhan hanya kepada Allah. Jadi ada empat ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi empat ini intinya yang nomor berapa? Yang empat. Itu karakteristik yang pertama orang yang dicintai Allah. Itu orang yang hanya bersandar kepadanya, meminta hanya kepadanya, mengeluh hanya kepadanya. Dan hadiahnya bukan main-main. Tanpa azab, tanpa kisah. Ustaz, diterangkan dalam sebuah hadis ya Apakah tanpa hisap sama sekali? Ataukah dihisap dengan cara yang mudah? Yuhasabu hisaban yasiro akan dihisap yang mudah. Ketika mendengarkan hadis tersebut, ya, Aisyah pernah bertanya, Rasulullah pernah bersabda, maaf, Rasulullah pernah bersabda, "Manukis fakot uzib." Barang siapa di hari kiamat nanti ditanya oleh Allah, pasti diazab dia. Ya. Menukis fakot uzdib. Siapa yang ditanyai pada hari kiamat pasti akan diagam. Kalau sampai hari kiamat nanti sampai ditanya ditanya nanti mengapa us kena azab sampai? Iya. Menukis fakot uzdib. Siapa yang ditanya pada hari kiamat berarti dia kena azab. Aisyah berkata, Ya Rasulullah tapi kan ada hadis yang ada ayat yang berbunyi yuhasabu hisaban yasir akan dihisap yang muda. Kata Rasulullah, hisap yang muda itu nggak ditanyai. Hisap yang muda itu apa? al arq cuma ditampilkan kesalahannya. Ini loh kesalahanmu dulu. Disuruh ngakui. Ya beres ngakui, ngakui. Langsung masuk surga. Jadi orang nanti kalau di kiamat ditanya, kenapa dulu? Ya sudah, kena azab tapi hisap yang muda itu hanya disampaikan ini loh kesalahan. Terus disuruh ngakui dan dia dimaafkan oleh Allah. Maka jadilah orang yang bertawakal. Jika pintu-pintu dunia sudah tertutup untuk kita, kita mencari ke sana kemari tidak ada pertolongan. Pintu-pintu dunia boleh tertutup, tapi ada pintu yang tidak akan tertutup untuk kita. Itu pintunya Allah. Datanglah kepadanya di malam hari, Ketuklah pintu Allah. Menangislah di malam hari. Wallah. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya. Karena kalau kita benar-benar bisa bersandar hanya kepada Allah. Kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Orang yang dicintai Allah. Allah yang bersandar hanya kepadanya. Yang nomor dua. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Nomor dua ini ada tiga Nomor dua ini ada tiga orang Karena hadisnya jadi tiga Eh jadi satu, tiga jadi satu An Abdirrahman Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu Dari Abdullah bin Mas'ud Semoga Allah meridhoi beliau Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Amalan apakah yang menyebabkan aku dicintai oleh Allah? Dan amalan apakah yang paling disenangi Allah? Dicintai Allah. Kata Rasulullah, As-salatu ala waktiha Solat tepat waktu Jadi karakteristik orang yang dicintai Allah itu Solatnya nggak pernah telat Senang berangkat ke masjid Itu ciri orang dicintai Allah Tuma'in ya Rasulullah Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah Rasulullah menjawab Birrul walidain berbakti kepada orang tua. Tidak ada anak durhaka terus dicintai Allah tidak ada. Karena syarat orang dicintai Allah itu dia harus menjadi anak yang bakti kepada orang tua. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al jihad fi sabilillah. Jihad berjuang di jalan Allah. Kalau ingin dicintai Allah, lakukan tiga hal. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kalau Anda ingin tahu ciri orang yang dicintai Allah, lihat salatnya. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu ini mengindikasikan disuruh salat ber Sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yaumala dilla illa dillu Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika matahari didekatkan, manas manusia digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tidak sunat, tidak berpakaian, telanjang. Manusia dibangkitkan dari kuburnya digiring menuju padang masyar matahari didekatkan panas mencekam ketakutan di saat seperti itu ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antara tujuh golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ciri orang yang dicintai Allah Orang yang hatinya terpaut dengan masjid Belajarlah sholat yang benar Barang siapa yang berusaha memperbaiki sholatnya Maka sebenarnya dia sedang memperbaiki kehidupannya Kalau anda menjumpai istri anda kok tidak yang seperti yang anda inginkan Suami tidak seperti yang diharapkan, anak durhaka, bisnis berantakan, rumah tangga cekcok, kerja tidak kerja atau bisnis kita tidak lancar. Ketika kemelut hidup menghampiri kita, periksalah solatmu, perbaikilah solatmu jika engkau ingin memperbaiki hidupmu. Kalau anda ditimpa musibah, ditimpa semua yang menyesakkan dada kita, Hilangkanlah semua itu dengan belajar sholat yang baik. Perbaikilah sholatmu. Maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat tepat waktu. Kalau ingin dicintai Allah. Yang nomor dua tadi. Nomor tiga berarti ya. Atau nomor dua aja. Nomor dua ada tiga Nomor dua. Birul walidain bakti kepada orang tua. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid melebihi bakti kepada orang tua. Dan tidak ada amalan yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke neraka setelah syirik melebihi melebihi durhaka kepada orang tua. Begitu pentingnya orang tua. Sampai-sampai Allah mengatakan Wa'budul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Ridho Allah eh, ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya. Begitu juga dengan hadis ini. Ya Rasulullah amalan apakah yang paling dicintai Allah? Dijawab sama Nabi, sholat tepat waktu ini hanya Allah. Setelah itu apalagi ya Rasulullah? Bakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah memposisikan orang tua langsung di bawahnya, begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah memposisikan orang tua langsung di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahim anfun, rahim anfun, rahim anfun, celaka, celaka, celaka. Rasulullah ulangi tiga kali, celaka, celaka, celaka. Ditanya sama para sahabat, Man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Orang yang celaka adalah man adroka abawaihi ingdal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhulil jannah. Orang yang celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta. Salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Orang yang celaka adalah Allah beri kesempatan. Orang yang Allah beri kesempatan menjumpai bapak ibunya tua renta, tapi dirinya nggak masuk surga. Paham maksudnya? Berarti orang tersebut tidak menjadikan orang tuanya wasilah untuk menggapai surga. Tidak ada pak, amalan yang paling cepat mengantarkan anak dan ke surga melebihi bakti kepada orang tua. Tidak ada setelah tauhid. Ya, setelah tauhid. Maka kita harus perhatian dengan masalah bakti kepada orang tua. Ya. Surga itu memiliki banyak pintu. Orang yang ahli sholat akan dipanggil pintu sholat. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil pintu sedekah. Orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu royan, pintu puasa. Tetapi pintunya surga yang paling tengah adalah bakti kepada orang tua. Bukan haji, bukan jihad, bukan sholat, bukan zakat, tapi pintunya surga yang paling tengah adalah bakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau panjenengan Mas-mas, bapak-bapak kalau masih ketunggon wong tua berarti panjenengan masih memiliki pintu surga. Kalau panjenengan masih ada bapak dan ibu berarti panjenengan masih menjumpai pintu surga perlakukan dengan baik karena kalau sampai pintu ini tertutup maka tidak akan kembali sampai hari kiamat kalau ibu kita sudah wafat ayah anda kita sudah wafat pintu ini tertutup dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat perlakukan dengan baik dan kita tidak dikatakan berbakti kepada orang tua kecuali kita melakukan tiga hal kita ini sudah berbakti apa belum kepada orang tua kita? Orang berbakti itu harus melakukan tiga hal. Kalau tiga hal ini belum dilakukan, maka kita belum berbakti. Tiga unsur dari berbakti yang pertama al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang nomor dua adalah wala yu'dihima tidak menyakiti kedua orang tua. Nomor satu ini sulit, nomor dua sulit, tapi banyak orang bisa. Tapi yang paling sulit yang nomor tiga, sabar dari gangguan orang tua. Wih akeh anak sing gak iso Wong tua njaluk apa dikei anak, wake sing iso. Gak gelem nyakiti wong tua, akeh sing iso. Tapi sabar dari gangguan orang tua. Banyak anak yang tidak bisa. Ustaz saya itu berusaha nyenengi orang tua saya Minta apa saya turuti Bahkan sebelum minta sudah saya kasih Ustaz Saya juga gak mau nyakiti orang tua saya Tapi orang tua saya itu selalu melebih-lebihkan anak satunya daripada saya yang disenangi anak yang satunya Ustaz. Yang selalu disebut-sebut kebaikannya anak yang satunya. Sedangkan aku ini gak no gawe Ustaz. Ada nggak seperti itu? Ada apa tidak? Tolong sampai jawab. Ada. Kita tidak boleh sedih dan kita tidak boleh marah. Karena jika kita ada kata benci kepada ibunda kita, berarti kita belum berbakti kepada Karena syarat berbakti itu harus sabar dari gangguan orang tua. Harus sabar. Apalagi orang tua kalau sudah sepuh, kadang-kadang mudah mencela anaknya. Anak harus sabar, tidak boleh balas. Ya. Dan bedanya anak sama orang tua itu, Pak. Anak ini kalau waktu kecil sakit keras, orang tua akan berusaha mencarikan obat ke sana kemari Dibawa ke rumah sakit yang paling mahal. Bahkan orang tua kita berdoa, ya Allah lebih baik aku yang sakit daripada anakku. Tapi kalau anak, meskipun anak itu soleh, meskipun anak itu baik sama orang tuanya, tapi tatkala orang tua, mohon maaf, ketika orang tua sudah pipis di ranja, buang kotorannya di ranja, sudah tidak mampu lagi berjalan ke kamar tidur ke kamar kecilnya, Ya, di saat seperti itu anak yang soleh akan mencari obat, mencari dokter yang paling luar biasa di bawah. Tapi ketika kesulitan demi kesulitan melihat ibunya, bapaknya, pipis di ranjangnya, menyulitkan anaknya, maka di saat itu anak yang paling soleh di muka bumi, hati kecilnya akan mengatakan, Ya Allah, kapan kau ambil bapakmu? Kapan kau ambil ibu? Iya. Makanya nggak bisa kita itu membalas budi baik orang tua itu nggak bisa. Datang seorang laki-laki dari negeri Yaman menggendong ibunya. Yaman adalah jazirah Arab yang paling selatan. Menggendong ibunya di bawah terik matahari di atas padang pasir yang menganga, yang menyayat kaki. Dia gendong ibunya sampai datang ke negeri Yaman, Kemudian ibunya ibunya ini dibawa keliling toaf keperluannya haji, saking pinginnya menghajikan orang tua. Dia menggendong ibunya tawaf dari negeri Yaman sampai ke Hijaz ke Mekah. Dalam keadaan letih, lesu, bercucuran keringat, pemuda soleh ini mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Wahai Abdullah bin Umar, engkau adalah sahabat Nabi. Aku datang dari negeri yang jauh, menggendong ibuku Ya, di bawah matahari, di atas padang pasir yang menganga, aku gendong ibuku. Apakah apa yang aku lakukan itu bisa digunakan untuk membayar kebaikan ibundaku? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, Wallahi lam tu'ati haqwa. Demi Allah, engkau belum bisa membayar kebaikannya. Meskipun apa yang kamu lakukan tadi digunakan untuk membayar satu kali jeritan ketika melahirkan dirimu, belum bisa. Ini nggak boleh kita berdurhaka sama orang tua. Apabila Anda menjumpai kesulitan hidup, hidup datangi orang tua. Orang tua itu pintunya surga yang Allah letakkan di dunia. Dan ciri orang yang dicintai Allah bakti sama orang tua. Tidak ada anak yang berbakti terus hidupnya susah. Tidak ada. Saya ingin tahu orangnya. Allah tidak akan menyanyiakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allah akan membahagiakan anak yang membahagiakan orang tuanya. Makanya kalau kita jumpa hidup kita susah, senangkan orang tua kita. Insya Allah Allah akan membahagiakan hidup kita. Abdullah bin Umar dipanggil sama ayahnya. Siapa? Umar bin Khattab. Wahai anakku, ceraikan istrimu. Karena aku ini tidak senang sama istrimu itu. Tolong ceraikan istrimu. Abdul bin Umar cinta sama istrinya. Bagaimana suruh cerai? Tidak mau nyerai. Maka Umar mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyuruh anakku untuk menceraikan istrinya. Tapi dia tidak mau menceraikannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panggil anakmu ke sini. Maka Abdullah bin Umar datang di hadapan Nabi dan fima makna kala Rasulullah Rasulullah berkata Abdi abaka wa zaujataka taati bapakmu dan ceraikan istrimu Saking agungnya haknya orang tua Ada seorang tabiin Seorang tabi'in ini memiliki ibu yang sudah tua. Dan dia memiliki istri. Tetapi sang ibu ini tidak senang sama istrinya. Maka sang ibu ini ngomong sama anaknya, anakku, aku nggak senang sama istrimu, ceraikan dia. Bingung, tapi ini. Di sisi lain dia ingin berbakti kepada orang tuanya, di sisi lain dia nggak mungkin menceraikan istri yang dia cintainya. Maka apa yang terjadi? Maka tabiin tersebut mendatangi seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Wahai Abu Darda, engkau adalah sahabat Nabi. Engkau adalah sahabat Nabi. Aku memiliki seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Tapi aku juga memiliki seorang istri yang aku menyayanginya. Tapi istriku, tapi ibundaku menyuruh aku menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Adakah hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah tentang hal ini? Maka Abu Darda mengatakan, aku tidak menyuruhmu untuk memilih istrimu atau memilih ibundamu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu hal yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-walid Abu Wabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau engkau ingin menyanyiakan pintu tersebut ya terserah kamu. Disuruh menceraikan istri. Nah kalau zaman sekarang antum disuruh menceraikan istri antum bagaimana? Yang masih muda-muda ini dipanggil sama papanya, ceraikan istri. Boleh nggak dilaksanakan? Pesannya ayah itu. Sampai pengen bakti nih. Kalau zaman sekarang nih, sampai dipanggil orang tuanya, kemudian disuruh nyerahkan bagaimana? Jawabnya wajib kita laksanakan perintah orang tua. Wajib. Kalau bapak kita seperti Abu Bakar Umar dan Abu Darda. Kalau bapak kita seperti Umar dan Abu Darda baru boleh kita ceraikan istri kita. Antar dulu. Monggo silakan. Allah Dari yang saya siapkan ini ada sampai 20 karakteristik. Karena kan di Al-Qur'an kan banyak hadis atau ayat eh, ayat yang berbunyi innallaha yuhibbu. Kan gitu kan? Yuhibbul yuhibbus sabirin, yuhibbut tawabina yuhibbul mutahhirin. Jadi kalau mau tahu karakteristik orang yang dicintai Allah ya ketik saja lafaz di Al-Qur'an yuhibbu muncul semua itu karakteristiknya orang-orang yang dicintai Allah. Tadi nomor dua ya, nomor dua titik tiga adalah al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya, jihad dengan harta kita, jihad dengan harta kita, dengan tenaga kita dan dengan nyawa kita. Kalau di tempat kita ya berjihad dengan harta kita, berjihad dengan ilmu kita, berjihad dengan harta kita. Adapun saudara-saudara kita yang di Suria, di Palestina, yang ditindas, mereka berjuang dengan nyawa-nyawa mereka. Kemudian, karakteristik yang nomor tiga dari orang yang dicintai oleh Allah adalah ini yang paling penting. Yang nomor pertama tadi tawakal, yaitu intinya tauhid itu nomor pertama tadi, betul? Tawakal kan? Itu intinya tauhid. Yang nomor tiga ini sangat penting karakter orang yang dicintai oleh Allah adalah sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31 Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Muhammad katakan kepada umatmu In kuntum kalau kalian wahai umatku mencintai Allah fattabi'uni maka kalian wahai umatku harus mengikuti aku Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Syarat dicintai Allah harus mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah katakan Muhammad kepada umatmu jika mereka benar-benar cinta Allah suruh mereka mengikuti dirimu fattabiuni ikutilah aku kalau mereka melakukan itu yuhibbukumullah Allah akan mencintai kalian yaitu umatmu wahai Muhammad. <laughs> Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi karakter orang yang dicintai Allah yang nomor tiga adalah orang ini selalu mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Ittiba fattabi'uni ikutilah aku. Berarti kalau ingin dicintai Allah, kita harus beritiba kepada Rasulullah. Panjenengan kalau ingin dicintai Allah harus menjadi pengikutnya Nabi. Dan pengikutnya Nabi itu jika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Maka kalau sudah berikrar seperti ini Maka ada empat konsekuensi yang harus dia kerjakan Jadi kalau orang sudah mengucapkan Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dia harus dan wajib melakukan empat konsekuensi dari pengakuan bahwa kita ini mengikuti Nabi. Yang pertama, kalau kita nggak punya empat ini, kita belum menjadi pengikut Nabi. Yang pertama, atas diku fima akbar, atas diku bima akbar, membenarkan beritanya Nabi, membenarkan khobar berita dari Nabi. Hadis-hadisnya Nabi wajib diimani. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Pak. Seperti ini dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza waqa'a dzubabu jika ada lalat hinggap di bejanamu, masuk misalnya ini." Kata Rasulullah, "Falyahmisu," sekalian cemplungkan itu. Celupkan sekalian lalat tersebut. "Tsumma falyatrahu," kemudian ambil dan lemparlah. Dan minuman ini tetap boleh diminum. Kalau ada orang mengingkari hadis ini dan menganggap hadis ini jorok, padahal ini hadis sahih. Kata Rasulullah, jika lalat hinggap di bejanamu, maka celupkan sekalian dan buanglah. Karena kok, eh karena sesungguhnya dalam lalat itu ada dua sayap, satunya mengandung racun dan satunya mengandung penawarnya. Dan kau nggak tahu mana yang racun, mana yang penawar. Makanya kalau hinggap sekalian celupkan dan lempar. Hadis sahih yang wajib kita imani. Kalau kita katakan, ah ini hadis tidak masuk akal. Ingat, kita sudah bersaksi loh Nabi Muhammad itu utusan Allah. Konsekuensi dari kita mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, meyakini bahwa berita Nabi nggak mungkin salah. Harus mengakui kebenaran. Ya. Yang nomor dua konsekuensinya itu semua ya, semua berita Nabi. Misalnya ada perempuan dikasih tahu mbak-mbak, ibu-ibu wajib berjilbab. Kemudian dia mengatakan itu kan hadis untuk orang-orang Arab saja itu. Itu kan cuma budaya Arab saja. Padahal Rasulullah menyariatkannya. Kemudian kita tolak hadisnya Nabi, kita tolak beritanya Nabi. Berarti selama ini kita ini belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Karena konsekuensi yang pertama adalah mengiyakan apa beritanya Nabi. Tidak menolak. Yang kedua, imtithalu ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Mau jadi pengikut Nabi, konsekuensi yang kedua wajib mengikuti perintah Nabi. Di antara perintah Nabi ya, ini perintah kan banyak. Saya mau buat contoh satu aja. Di antara perintahnya Nabi adalah Ya, diterangkan dalam sebuah hadis, hamamtu an amuru bi khatabin Aku ingin ya menyuruh se seorang untuk mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dinyalakan. Kemudian aku suruh seseorang untuk mengumandangkan adzan dan sebagian ada yang imami sholat. Thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqu buyutahum. Kemudian aku akan keliling ke rumah orang-orang yang tidak mau sholat. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Saya mau tanya. Yang namanya membakar itu punishment apa hukuman apa tidak? Hukuman apa tidak? Hukuman. Saya mau tanya, yang namanya hukuman itu karena meninggalkan sunnah apa karena meninggalkan wajib? Paham maksud saya enggak? Rasulullah mengancam membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Berarti hukuman, ancaman, ancaman itu tidak diberikan kepada orang yang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Tapi ancaman itu diberikan kepada orang yang meninggalkan wajib. Maka kalau kita ngaku umatnya Nabi, sholat jamaah, jangan yang neko-neko dulu, sholat jamaah aja diapi. Ya, Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya itu ahadan." Ya, dalam firman mana ya Abdul bin Mas'ud mengatakan, "Tidaklah kami tahu seseorang di zaman Nabi, di zaman sahabat, kemudian ada orang yang takhallafa anil jamaah yang tidak sholat berjamaah." Kata Abdul bin Masud kami para sahabat Nabi Kalau tahu ada orang nggak sholat jamaah di zaman kami Di zaman sahabat Nabi Ada orang yang tidak sholat jamaah Kata Abdul bin Masud Fawa munafikun maklumun nifah Itu adalah orang munafik yang jelas-jelas Kemunafikan Seandainya standar kemunafikan ini kita terapkan zaman sekarang Alangkah banyaknya orang-orang munafik nah, Kita takut Pak Makanya kalau ada perasaan malas ketika sholat, hati-hati. Ada tanda kemunafikan dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kamu qamu ila sholati qamu kusala." Orang-orang munafik itu kalau sholat berat, malas gitu. Makanya kalau kita mau sholat kok malas, Pak? Kita harus koreksi diri kita. Ada tanda kemunafikan dalam diri kita. Yang nomor tiga, Ijtinabu manahaan huwa zajar meninggalkan larangan Nabi. Kalau ngaku jadi umat Nabi, konsekuensi yang nomor tiga meninggalkan larangan Nabi. Rasulullah melarang wanita membuka aurat. Kok masih membuka aurat? Tidak tahu ini Muhammad Rasulullah ditaruh di mana. Karena konsekuensi mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah, salah satu konsekuensinya yang nomor tiga adalah apa? meninggalkan larangan Nabi. Salah satu larangan Nabi adalah membuka aurat. Ya, makanya kita harus melaksanakannya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga ini Pak sulit, tapi banyak orang bisa. Yang paling sulit nomor empat, paling sulit. Konsekuensi apa namanya mengikuti Nabi. Konsekuensi menjadi pengikut Nabi yang nomor empat adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'a dan tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Ini banyak yang tidak bisa. Jadi orang itu kapan dikatakan mencintai Nabi? Makanya Pak, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan laisa sya'nu an tuhibba bali sya'nu an tuhabba. Yang menjadi permasalahan bukan engkau mencintai Nabi, karena semua orang cinta Nabi, nggak ada orang nggak cinta Nabi itu. Permasalahan bukan engkau mencintai, tapi permasalahannya adalah apakah engkau dicintai. Laisa sya'nu an tuhibba, bali sya'nu an tuhabba. Yang menjadi masalah bukan engkau mencintai, tapi yang menjadi masalah adalah apakah engkau dicintai oleh Nabi. Maka kita harus ibadahnya niru Nabi. Itu konsekuensi yang nomor berapa tadi? Empat. Kemudian kita kembali ke materi inti di antara karakteristik orang yang dicintai Nabi ini yang terakhir dalam pertemuan ini. Setelah itu kalau ada tanya silakan. Nomor empat ini di antara ciri orang yang dicintai Nabi adalah orang yang senang bertaubat, beristighfar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatohirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri dari dosa dan dari najis. Jadi suruh banyak-banyak istighfar. Perhatikan, Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Manazala balaun illa bidzanbin." Tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wama rufi abalaun dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Apapun yang menimpa kita, ya, percekcokan rumah tangga, anak yang durhaka, istri yang tidak menyenangkan hati, suami yang tidak sesuai diharapkan, periksalah ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Tidaklah turun musibah itu kecuali karena dosa yang kita lakukan. Sampai-sampai sahabat Nabi sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, jika ada seorang sahabat Nabi berjalan terus tertusuk duri di kakinya, maka sahabat tersebut mengambil duri dan mengatakan, "Ya syauka, ini la'alamu annaka bidanbin." Wahai duri, aku tahu engkau engkau tidak menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Apapun tidak nyamanan hidup, kesedihan, kegelisahan itu bermula dari dosa kita. Ada yang salah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus membuat kesalahan, meninggalkan kaumnya, Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya berarti beliau melakukan kesalahan. Ketika beliau melakukan kesalahan berarti beliau merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah pun merusak hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus dan menelan Nabi Yunus. Semua itu bermula dari dosa apa yang menimpa kesulitan hidup kepada kita itu bermula dari ada yang salah antara diri kita dengan Allah. Ya Nabi Yunus dimakan ikan paus. Di kedalaman samudra yang luas, di kegelapan perut ikan paus. Di saat seperti itu apa yang dilakukan Nabi Yunus? Bagaimana doanya Nabi Yunus? Apakah doanya Nabi Nus ya Allah selamatkanlah aku dari perut ikan paus ini ya Allah. Apakah seperti itu doanya Nabi Yunus? Tidak. Tapi doanya Nabi Yunus adalah mengakui dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Ya Allah, tidak ada yang berat disembah kecuali Engkau ya Allah. Beri tawakal ini, betul tak? Tawakal apa tidak? Tawakal tidak ada yang bisa nolong aku kecuali engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Aku ditelan ikan paus bukan karena engkau dolim. Karena engkau suci dari kedoliman ya Allah. Ini kuntu minal dolimin. Tapi ini semua karena kedoliman aku ya Allah. Ketika Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan ketika Nabi Yunus memohon ampun, mengakui dosa, berarti Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus membagusi hubungannya dengan Allah, maka Allah pun membagusi hubungannya dengan Nabi Yunus. Maka Allah perintahkan ikan paus menepi dan mengeluarkan Nabi Yunus. Nabi Adam alaihissalam diberi oleh Allah wala takroba hadhihi Wahai Adam, jangan sesekali engkau mendekati pohon ini. Dilarang sama Allah. Maka datanglah iblis Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kamu saya tunjukkan ya pohon keabadian yang kalau kamu makan kamu akan kekal selamanya di surga. Maka dimakan sama Nabi Adam. Berarti Nabi Adam melakukan dosa apa tidak? Nabi Adam melakukan dosa. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, berarti Nabi Adam merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Adam merusak hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah pun merusak hubungannya dengan Nabi Adam. Maka Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Apakah Nabi Adam berdoa, Ya Allah kembalikanlah aku ke surga? Seperti itu doanya. Apa doanya beliau? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasir. ya Allah aku telah berbuat dolim ya Allah jika engkau tidak mengampuni aku ya Allah aku termasuk orang-orang yang merugi ketika Nabi Adam bertobat mengakui dosanya berarti Nabi Adam membagusi hubungan dirinya dengan Allah ketika Nabi Adam membagusi hubungan dirinya dengan Allah maka Allah pun membagusi hubungannya dengan Nabi Adam Allah ampuni Nabi Adam Allah angkat menjadi Nabi dan Allah jamin dia masuk surga hanya mengakui dosa. Penting Pak mengakui dosa itu. Apapun musibah Anda itu bermula dari Anda. Ada yang salah antara Anda dengan Allah. Datangilah pintunya Allah, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Terakhir ada sebuah kisah. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al Basri dan berkata, "Wahai guru kami, sesungguhnya Lama hujan tidak turun. Tanaman-tanaman kami gersang dan hewan-hewan ternak kami mati kehausan. Berikan wasiatmu agar Allah turunkan hujan dan Allah mengangkat musibah ini. Ulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah beristighfar memohon ampunan kepada Allah. Maka orang ini pulang. Datang orang berikutnya, Wahai guru kami, telah lama Allah menimpakan kemalangan, kefakiran, kemelaratan. Kami selalu dirundung duka. Berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini dari kami. Pulanglah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Mintalah maaf, mintalah ampunan kepada Allah. Pulanglah orang ini. Datanglah orang berikutnya mengatakan wahai guru kami telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami kepada kami anak keturunan sedangkan aku ingin di akhir usiaku ada anak yang merawat aku tapi lama Allah belum menganugerahkan anak keturunan kepadaku berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini pulanglah ada yang salah antara dirimu dengan Allah perbaiki hubunganmu dengan Allah mohon ampunlah engkau kepada Allah pulang orang Datang orang yang keempat. Wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen sehingga kami dilanda paceklik yang berkepanjangan. Berikan wasiatmu kepada kami. Pulanglah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar memohon ampunan kepada Allah. Pulang Empat-empatnya pulang. Sampai-sampai muridnya Hasan al-Basri mengatakan, wahai guru, telah datang kepada anda empat orang membawa masalah yang berbeda-beda. Tetapi mengapa yang kau berikan solusinya cuma satu? Mengakui dosa. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Kenapa kau cuma itu solusinya? Apa hubungannya mengakui dosa istighfar dengan hujan tidak turun? Apa hubungannya istighfar dengan kemelaratan dan kefakiran. Apa hubungannya istighfar dengan mandul tidak punya anak keturunan? Dan apa hubungannya istighfar dengan tanaman-tanaman yang gagal panen? Dengan paceklik yang berkepanjangan? Kata Hasan al-Basri. Yang aku sampaikan tadi bukan dari diriku. Tapi lihatlah surat Nuh. Ayat 10, 11, 12, 13. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Aku katakan kepada mereka, "Beristighfarlah kalian semuanya." Jika kalian melakukan itu, yursilis sama alaikum midroro. Allah akan melimpahkan hujan lebat membawa rahmat. Wa yumdidkum bi amwal. Allah memberikan kepadamu harta yang melimpah. Wabanin dan anak keturunan wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara dan Allah akan memberikan kepadamu kebun-kebun yang rindam dan sungai-sungai yang mengalir. Empat tadi itu ada di Al-Qur'an, disuruh istighfar. Ini baru istighfar loh Pak, belum minta ini. Baru apa tadi? Mengakui dosa. Membagusi hubungan dengan Allah, belum minta ini padahal sudah dikasih sama Allah. Maka jangan remehkan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara tujuh golongan yang diberi naungan pada hari kiamat adalah rojulun dakarullah khalian fafadat ainahu orang yang berzikir mengingat Allah menyendiri kemudian berlinanglah air matanya dan jatuhlah air matanya ini orang yang dicintai Allah karakteristik orang yang dicintai Allah menangis karena Allah mengakui dosanya Ya, semua itu bermula karena ada yang salah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, sering-seringlah bertobat, sering-seringlah memperbagusi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan silakan jika ada. sama ada yang bertanya pada dua kawan karena waktu yang sepuluh Kalau tidak ada, bisa diambil ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bisa. Yuk. Kita disuruh untuk berusaha mengakui Apakah mungkin dua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apakah Maka harus terperinci dalam mengakui kesalahan-kesalahan? Ya. Wassalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tidak ada orang yang tidak punya dosa. Pasti dosa kita itu banyak. Di antara tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba adalah Allah tuntun hamba ta Allah tuntun hamba tadi untuk mengetahui dosanya. Karena tidak sadar berdosa itu musibah. Tidak sadar bahwa engkau berdosa itu lebih musibah daripada dosa. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam itu selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Jadi usahakan ya kita mengingat dosa-dosa kita. Meskipun itu bukan syarat orang itu beristighfar harus memperinci dosa kita. Dan di antara tanda bahwa Allah itu menginginkan kebaikan bagi diri kita, Allah tuntun kita untuk mengetahui dosa-dosa kita. Karena tidak merasa berdosa dari sebuah dosa itu lebih dosa daripada dosa. Tidak merasa berdosa dari sebuah dosa itu lebih berdosa daripada dosa itu sendiri melakukan dosa gak gak ngerosok nek dia ngelakukan itu itu lebih bahaya orang melakukan riba gak merasa berdosa enjoy terus gak apa-apa ini itu lebih bahaya daripada riba itu sendiri bisa dipahami gitu? ya perasaan tidak berdosa dari sebuah dosa itu lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Cuman manusia terbatas. Kadang-kadang ada dosa yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terjaga. Rasulullah terjaga dari dosa dan maksiat. Itu saja Rasulullah mengakui dosa setiap harinya. Berapa? Ada riwayat 100, ada riwayat berapa? 70. Apalagi kita. Kan mau tentu Pak. Kalau Rasulullah saja masih takut seperti itu apalagi kita. Dan kita kulu bani Adam khoto Setiap anak Adam adalah tukang melakukan kesalahan. Karena lafadznya bukan khoti. Kalau khoti itu orang yang melakukan kesalahan. Tapi kalau khoto orang yang nanti ngelakuin kesalahan. Itu manusia. Nah, al-insanu makhluk khoto iwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa itu dalam bahasa Arab nisyan. Gitu? Kata para ulama al-insanu la yusamma insanan illa lindisian. Manu, insan itu tidak dikatakan insan kecuali karena nisyan. Nisyan itu artinya apa tadi? Lupa. Jadi, manusia tempatnya salah dan lupa maka kita harus banyak-banyak beristighfar dan mengakui dosa. Silakan Pak monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca hadis kata Rasulullah, semua orang muslim langsung masuk surga kecuali tidak mau. Yang mendengar kaget, ya Rasulullah, siapa yang tidak itu? Mereka tidak tak tersunahku. Mau penjelasan tentang sebenarnya seperti apa sunnah yang tidak di oleh. Terima kasih. Kullu ummati al jannata illa man abah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man abah kecuali yang enggan, tidak mau masuk surga. Para sahabat pertama waman bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan nggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Orang yang taat kepada aku berarti dia ingin masuk surga. Dan orang yang tidak taat kepada aku berarti dia enggan masuk surga. Berarti kalau orang yang tidak taat sunnah Nabi, ya dia nggak mau surga. Lah, sunnah yang yang mana yang mana Ustaz? Ya empat tadi itu. Membenarkan beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, terus meninggalkan larangan Nabi yang paling sulit yang nomor tiga ini. nomor empat, tidak beribadah kecuali sesuai tuntunan Nabi. Nomor empat ini kalau saya jabarkan butuh setengah jam lagi, karena itu penting. Tapi karena waktunya nggak mungkin kan lebih baik tidak sekalian. Jadi supaya ibadah kita ini sesuai Nabi. Ini nomor berapa tadi? Poin yang nomor 4 itu ada penjelasan yang panjang ya. Jadi ibadah kita harus sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makatan pak harus sesuai tuntunan tuntunannya. Gitu. Bagaimana posisi mertua? Apakah mertua termasuk bakti kepada orang tua juga. Apakah orang tua sama dengan apakah mertua sama dengan orang tua? Enggak, enggak sama. Mertua bukan orang tua. Beda. Cuman wong Jawa kan biasanya ngoten, Pak. Wong tua ya merotua, merotua, ya wong tua kan ngoten toh. Tapi menurut Islam enggak. Mertua enggak boleh disamakan sama orang tua. Ya enggak sama lah gimana disamakan. Wong mertua kok disamakan sama orang tua. Beda. Mertua itu mertua, bukan orang tua. Orang tua ya orang tua, bukan mertua. Tetapi makna dari ucapan saya ini bukan berarti kemudian kita mertua kemudian kita sia-siakan mertua kita ya bukan. Kita harus sayangi mertua kita, kita harus menghormati mertua kita, kita harus kalau punya sesuatu kita berikan ke mertua kita. Tapi kalau bandingannya sama orang tua, mana yang dahulukan? Orang tua. Sebuah bentuk kedoliman, seorang anak lebih mengutamakan mertuanya daripada orang tuanya. Itu bentuk kedoliman. Tak boleh disamakan. Duh, bukan berarti kita mendolimi mertua, jangan salah paham. Sampai sayangi, sampai cintai, sampai hormati, sampai kasih apa saja. Tapi kalau bandingannya sama orang tua, harus berat mana? Orang tua. Tidak boleh disamakan. Harus tetap berat orang tua. Tapi tetap harus kita cintai mertua kita tadi. Ketika seorang laki menikah maka orang tua masih ada padanya Tapi ketika wanita menikah maka posisi orang tua sudah berpindah haknya pada suami Tidak ada berpindah kata siapa berpindah ini Orang tua sampai hari kiamat tetap orang tua kita Tidak akan pindah haknya itu ya. Jadi tetap meskipun jadi istri tetap wajib berbakti kepada siapa? Orang tuanya Cuman lah ada cumannya Cumannya apa? Haknya suami mungkin lebih tinggi. Tapi nggak pindah, jangan diartikan pindah. Tetap haknya orang tua tetap ada, nggak boleh kita ingkari. Ya. Ustaz berarti kalau utama mana kita kalau diperintah suami sama orang tua kita lebih pilih yang mana? Ya tergantung. Nggak bisa AB gitu. Kalau suaminya nyuruh beli rokok sama orang tuanya nyuruh beli lombok, beli apa? Ya beli rokok. beli rokok ya beli lombok jadi pada dasarnya ya itu tadi haknya suami lebih tinggi daripada orang tua kalau sudah menikah tapi jangan dimaknai bahwa haknya ibu tadi apa pindah enggak enggak pindah tetap dan harus dihormati dan harus dicintai dan harus dibakti dan seorang suami haram hukumnya menghalangi seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya begitu sebaliknya seorang istri ini kebanyakan istri dua. hati-hati Kebanyakan istri ini menghalangi seorang suami bakti kepada orang tuanya. Perhatikan nih, mas-mas. Temen loh, omonganku ceklen nih. Jangan sampai karena sampean gak berani sama istri berkurang bakti sampean kepada orang tua. Seribu istri bisa dihilangkan, enggak, tapi orang tua nggak bisa. Orang tua itu meskipun kafir pak, tetap orang tua kita. Su istri kalau kafir nggak boleh, kan gitu kan? Tapi kalau orang tua tetap utuh. Tidak bisa, haknya lebih tinggi. Termasuk musibah adalah seorang laki-laki yang dulu soleh, baik sama orang tuanya, ketika menikah dia lupa sama orang tuanya. Itu musibah itu. Hati-hati, jangan mau dikalahkan sama istri. Tapi bukan berarti kemudian sampai juga semena-mena kepada istri gitu loh. Terus idealnya bagaimana Ustaz? Idealnya adalah Seorang istri harus bantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami harus wajib membantu sang istri untuk berbakti kepada orang tuanya. Harus saling menyayangi. Ya. Kalau suami ini, suami mau ngasih sesuatu kepada ibunya sendiri, lebih baik lewatkan istri. Ini dikasihkan kasihkan ibuku itu. Sebaliknya, nanti kalau istri mau ngasih sesuatu kepada ibunya lewat suami. Ya, seperti itu supaya saling menyayangi antara. Lo kadang-kadang Pak, kadang-kadang wong tua itu Pak, nek dikai anak itu wedi lo Pak. Kadilokno bojomu tanah kan gitu. Betul enggak? Iya betul betul. Itu wong tua itu kayak ngono, Pak. Padahal sing ngeramut kacili dikai anak itu wedi mengundang istri ini marah. Makanya kalau punya sesuatu, ini dikasihkan ke orang tua. Nanti sebaliknya, kalau ngasih sampean pengen kasih mertua, jangan dikasihkan istri, kasih sendiri. Silang. Sehingga mertua sayang mantu, mantu seneng mertua. Ambak nunggu ya diatur ya. Ya, supaya baik komunikasi. Karena kebanyakan itu mertua nggak cocok sama mantu kebanyakan. Nah, itu mantu tidak boleh bales. Mengapa? Karena mertua itu pernah muda. Betul nggak? Mertua itu pernah jadi mantu. Dia itu mikir, aku benda di mantu gak koyo ngono Makanya itu di no awake, gitu loh. Makanya sabar. Lah wong wong mantu biyen kalau mantu saya kan beda, Pak. Ya. Nek mantu zaman biyen wong wedo itu tangine isu kan gitu ya, nyabut gawe sembarang dinga. Nek mantu saiki beler-beler. Ya, makanya kadang-kadang mertua itu marah itu wajar gitu loh. Makanya ambil positifnya. Oh, mungkin mertua ini menyamakan dirinya dengan zamannya gitu loh. Padahal zamannya sudah berubah gitu loh. Zaman dulu yang namanya mertua itu bangun eh, menantu itu bangun pagi, semua dipapak no untuk apa? suaminya sekarang kan nggak seperti itu pelayan istrinya tetap ikut tidur dan seterusnya jadi kadang-kadang kayak gitu itu menantu harus menyadari dan memaafkan mertua karena paradigma mertua itu masih paradigma lama harus dimaafkan ada lagi baik Ustaz karena kesempatan ini di dua sampai tiga siap saya menghormati ini uh, kepada orang tua karena orang tua yang bertanya ya silakan <laughs> Apakah amalan itu tidak ada contoh dari Nabi? Ya, adalah. Pertama itu bukan amalan yang khusus dalam masalah agama. Apakah itu ada dalilnya? Ada. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa. Itu termasuk perbuatan baik. Dan Rasulullah mengatakan man nafasa kurbatan min kurabid dunia nafasullah kurbatan yaumal kiamah. Barang siapa memudahkan, meringankan beban orang Islam di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat. Mudah-mudahan Bapak termasuk di dalamnya. jadi tidak apa-apa Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan ikhlas dan dijadikan Allah pemberat timbangan amal kebaikan. Sambung. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ada satu lagi yang bisa saya sampaikan kalau jamnya sampai jam tujuh lima belas ada satu pertanyaan tapi ada satu ketemu dengan peserta sendiri. Jadi apa ini? Akhwat. Oh jangan ketemu kalau apa enggak. Dibacakan atau gimana? Jadi terserah saya ikut aja. Saya ikut. Satu aja satu satu saya Dua juga boleh. Satu aja. Pertanyaan ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jika orang tua tidak meridhoi pernikahan dengan alasan calon suami berasal dari wahabi, lagi ya, bukan dari NU atau alasan tidak syar'i lainnya seperti pekerjaan calon suami kurang mapan, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Apakah ridho Allah dalam hal ini tetap ada pada ridho orang tua seperti sabda Nabi dalam hadisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau alasan orang tua melarang karena perbedaan paham keagamaan ya harus dikembalikan dulu ini yang benar yang mana paham ini. Jika paham yang dianut oleh mantunya tadi itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai yang dikatakan Al-Quran, As-Sunnah, tuntunan Nabi dan penjelasan para ulama, maka tidak selayaknya seorang ibu menolak apa namanya pinangan calon menantunya tersebut. Ya. Tapi kalau urusan dunia, perhatikan, kalau urusan dunia misalnya yang perempuan, yang laki-laki itu kurang mapan dan seterusnya, lebih baik sang anak ikut orang tua. Tidak apa-apa, berhak Orang tua itu berat kalau urusan sudah mapan apa nggak mapan, lebih baik anak ikut orang tua. Kalau alasannya itu, misalnya ini kurang mapan, nah, aku khawatir anakmu, eh, aku khawatir kamu nanti kesusahan. Apakah dalam hal ini boleh sang anak nurut siapa? Orang tua. Kalau ini nggak masalah yang tadi agama loh ya, masalah yang apa? Kurang mampu tadi itu. Maka boleh. Jangankan belum nikah, ini sahabat sudah nikah suruh cerai Iya, Iya, apalagi belum menikah, nggak ada salahnya nuruti ibu bapak. Ada seorang sahabat, ada seorang wanita. Saya lupa namanya, kalau nggak salah Asma binti Umes atau siapa, datang ke Nabi ya Rasulullah. Telah datang dua laki-laki kepadaku ngelamar aku. Yang pertama namanya Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang kedua Abu Jaham ya Rasulullah. Mana yang aku pilih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada pun Muawiyah miskin, tidak punya apa-apa dia itu. Ada pun yang kedua ini Abu Jaham dia itu gampang mukul wanita. Pilih saja Usama. Usama hitam Pak keriting. Kata Asma binti Umar, Usama, Usama. Akhirnya ya karena itu anjuran Nabi nikah. Setelah nikah kata Asma binti Umar, wallahi Aku mendapatkan cintanya Usama. Aku, aku mendapatkan keberkahannya Usama. Usama laki-laki hebat. Pendekarnya sahabat. Nah, kata Nabi tadi, ada pun kalau kamu nikah sama Muawiyah. Sahabat gak Muawiyah itu? Sahabat. Mulia apa nggak mulia? Berarti punya agama gak itu dia? Ya punya juga. Luar biasa. Tapi karena miskin karena Nabi, dia itu miskin. Berarti pertimbangan ini boleh. Jangan dikatakan nggak boleh. Ada hadis ada hadis yang berbunyi gini, Pak. Barang siapa datang seorang laki-laki kepadamu meminta anakmu sedangkan dia orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, maka jangan ditolak. Jika kamu tolak akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kan gitu nggih? Betul itu hadis itu betul nggak salah. Kemarin ada seorang ikhwan yang tanya Ustaz ini bagaimana hukumnya Saya ngelamar ditolak Ustaz. Padahal kan ada hadis yang berbunyi jika datang seorang laki-laki yang engkau ridho agamanya, maka nikahkanlah kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Ya saya jawab, lu sampean kok tahu kalau sampai ini baik gitu. Tenang boleh juga. Jadi harusnya dia berusaha. Jadi kalau alasan apa tadi? Kalau alasannya itu alasan mapan apa tidak, tidak ada salahnya. Seorang anak itu nuruti apa? Ibunya. Tidak semua yang dilakukan oleh orang tua itu salah. Boleh kita gitu, seperti itu. Tetapi hendaklah prioritasnya tetap agama. Hakimnya itu agama. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mas-mas ini mau nikah, yang pertama kali dilihat dulu apanya? Wajahnya. Bukan agama. Perhatiin no, jangan jangan diketawain dulu, saya jelaskan dulu. Orang kalau ingin menikah sama perempuan, ya mesti masuk konsep nikah sama laki-laki. Seorang kalau ingin menikah sama seorang wanita, pastikan dulu wajah, jangan agama. Jangan salah paham, perhatikan omongan saya. Perhatikan wajahnya dulu. Kalau sudah cocok, tanyakan agamanya. Oh, wajahnya cocok. Agamanya bagaimana? Oh, agamanya kurang. Ya wis gak jadi. Paham enggak? Jangan tanya agamanya dulu. Kalau tanya agamanya dulu, Bagaimana orang itu Masya Allah jilbabnya besar luar biasa orangnya eh, agamanya luar biasa terus dilihat wajahnya kok nggak cocok pasti kamu akan menolaknya nanti dan kamu nolak sedangkan agamanya baik paham tidak maka tanyakan wajahnya dulu nek wajahnya wis cocok agamanya yang jadi hakimnya tapi kalau yang ditanyakan agamanya dulu, oh, orangnya baik, akhlaknya baik, kan seneng kita ini kan. Ketika disuruh lihat, tuh ini, ini. Terus gak jadi, wah bahaya dia ini. Berarti kan menolak padahal agamanya baik. Makanya pastikan dulu wajahnya. Nek agama cocok, baru cocok no agamai. Kalau wajahnya sama. Tetapi hakimnya yang mana? Hakimnya tetap agama, tapi prosesnya apa? Wajah wajadu wajah cocok tanyakan agamanya jangan dibalik karena kalau engkau tanyakan agamanya dan dijawab agamanya baik kemudian engkau nazar ternyata wajahnya jelek engkau gak jadi bahaya engkau menolaknya padahal agamanya baik bisa dipahami jadi pastikan wajahnya dulu baru agamanya dan hakimnya adalah di agamanya ini untuk yang mau nikah itu sudah baik terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah dari Pusat Sudah selesai Setelah ditutup dengan besar kita langsung besar Dan Pusat iya. Demikian kami sisi Jawa Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak kepada para hadirin dan lebih khusus pada pengurus Masjid Al Mutakin. Semoga uh, perjumpaan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.